Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala Hukmu tukhuli al-alal mudafi Berkata al-syaykh Abdullah al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masih berada dalam pembahasan mengenai idhofah kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai hukmu dukhuli al alal mudhafi yaitu hukum masuknya al kepada mudhaf dahulu ketika kita pertama kali belajar idhofah, mungkin dahulu kita diajarkan bahwa yang namanya mudhof itu tidak boleh tanwin dan tidak boleh menerima al ya atau tidak boleh kemasukan al. Maka itu adalah hukum asalnya. Di sini kita kemudian membahas ya pengecualian terhadap hukum asal, ya pengecualian terhadap kaidah asal yaitu bahwa al itu boleh masuk ke mudhaf. Nah, kemudian akan dibahas bagaimana keadaan yang memungkinkan al itu masuk ke mudhaf. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-391 sampai bait yang ke-393 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa waslu al bidzal mudhafi mughtafar in wusilat bithani kal ja'di sya'ar dan bersambungnya al kepada mudhaf itu mughtafar ya diampuni atau diizinkan ya mudahnya al itu boleh bersambung atau masuk ke mudhaf kapan itu in wusilat bithani. Jika al tersebut itu juga bersambung kepada yang kedua. Nah, yang dimaksud dengan bithani atau yang kedua adalah mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaihi. Maka di sini disebutkan syarat bahwa mudhaf itu boleh kemasukan al jika mudhaf ilaihinya juga kemasukan al. Ya, itu syarat yang disebutkan di sini. Kalja'dis sya'ari. Ya, contohnya adalah al sya'ari. Ya, al sya'ari. Maka ini adalah susunan idhofah. al du adalah mudof, ya kemasukan al. Asya'ari mudof ilaihi itu juga kemasukan al. Ya, rambut yang ya berombak, bergelombang atau keriting semacam itu. Nah, di sini kita melihat asy'ari itu karena kemasukan al, maka al-ja'du sebagai mudhaf itu boleh kemasukan al. Au billadzi lahu udhifathani kazaidunid daribu ra'sil jani. Ya, atau syaratnya eh, mudhaf itu boleh kemasukan al itu jika al itu masuk kepada sesuatu kata, ya suatu kata yang si mudhof ilaihi tadi itu disandarkan kepadanya. Ya udifa lahu ya billadzi lahu tsani Di mana si mudhof ilaihi itu itu disandarkan kepada kata tersebut, ya di mana kata tersebut itu kemasukan al. Nah, mudahnya itu adalah idhofah yang bertingkat. Di mana si mudhof ilaihi itu juga menjadi mudhof bagi kata yang lain. Ya, jadi karena kita tahu bahwa mudhof ilaih itu juga bisa menjadi mudhof bagi kata yang lain. Paling mudah kita pahami dari contoh. Ya, contohnya adalah Zaidun ad-daribu ra'sil jani. Zaid adalah seseorang yang memukul ya memukul atau ya menghantam kepala dari penjahat tersebut. Maka perhatikan di sini, ad-doribu, ya ad-doribu, itu adalah mudhof. Dan mudhofnya itu kemasukan al, ya ad-doribu. Kita lihat mudhof ilaihinya, roksi, ya roksi. Nah, roksi itu kalau kita amati tidak kemasukan al. Berarti tidak memenuhi syarat yang sebelumnya, Ya, katanya kan mudhof ilai harus kemas harus kemasukan al supaya mudhof dapat kemasukan al. Tetapi roksi di sini itu tidak kemasukan al. Nah, mengapa ad-dharibu tetap boleh kemasukan al? Karena kata roksi ini, roksi ini itu selain mudhof ilaihi dari ad-dharibu, dia juga menjadi mudhof. Dia menjadi mudhof bagi kata aljani. Ya, al-jani. Di mana al-jani itu kemasukan al. Ya, ad-doribu ro'sil jani. Karena mudhof ilaih dari ro'si itu kemasukan al, maka lafat ad-doribu itu boleh kemasukan al juga. Wa kaunuha fil wasfi kafin in waqa' muthannanau jam'an sabilahut taba'. Kemudian di bait ini beliau melanjutkan wa kaunuha fil wasfi kafin. Dan keberadaan al yang masuk ke mudhof, maaf. Ya, atau al itu tetap bisa masuk ke mudhof jika dia itu berupa wasaf. Dia itu berupa wasaf, jadi kafin. Dia sudah cukup. Artinya di sini diisyaratkan bahwa mudhof ilaihinya itu tidak disyaratkan kemasukan al. Jika mudhofnya itu berupa wasaf. Namun syaratnya apa? In waqa'a musannan. Jika wasafnya itu berupa musanna, ya. Wasafnya itu berupa musanna. Au jam'an sabilahut taba'. Atau mudhof itu bisa kemasukan al itu jika dia berupa wasaf yang berupa jamak juga. Ya, lahut tabak karena jamak itu mengikuti jalannya muthanna. Nanti akan disebutkan atau dijelaskan yang dimaksud dengan mengikuti jalannya muthanna bahwa dia itu diirob dengan dua huruf. Ya, diirob dengan dua huruf. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan Ketiga bait ini beliau mengatakan fi hadhil abyati al isyaratu ilal hukmir rabi'i min ahkamil idhafati. Ya, fi hadhil abyatil isyaratu ilal hukmir rabi'i min ahkamil idhafati. Di bait-bait ini terdapat isyarat ya atau petunjuk kepada hukum yang keempat dari hukum-hukum idhafah wa huwa wujubu hadfi al minal mudhofi yaitu wajibnya menghapus al dari mudhof alladhi idhofatuhu mahdhatun jadi wajibnya ya wajibnya menghapus al pada mudhof itu pada idhofah yang mahdhah atau idhofah yang ma'nawiyah yang sudah dibahas pada bait sebelumnya Fafi mithli, maka pada contoh, Alkitabu jadidun. Buku tersebut baru. Taqulu ba'dal idofati, maka engkau mengatakan setelah idofah, Kitabul qawaidi jadidun. Ya, buku kaidah tersebut itu baru. Ya, maka kitabu tersebut, Alkitabu, itu kemudian diidofahkan kepada Al-Qawaid, menjadi Kitabul Qawaidi bihadfi al minal mudhofi dengan menghapus al pada mudhof. Kita lihat catatan kaki. Qalu ya mereka atau sebagian dari ulama nahwu mengatakan li annal mudhofa ila ma'rifatin karena suatu kata yang diidhofahkan kepada isim yang ma'rifah fi mithli pada contoh Kitabu Khalidin Jadidun. Ya, Kitabu Khalidin Jadidun. Bukunya Khalid baru. Ya, maka di sini kata kitabu diidofahkan kepada isim yang ma'rifah, yaitu alam Khalidin. Maka apa? Ta'arrofa bil idofati. Ya, maka si mudhaf tersebut itu menjadi ma'rifah karena hubungan idofah fala tadkhulu alaihi al. Maka pada saat itu mudhof itu tidak bisa atau tidak dapat kemasukan al atau al tidak bisa masuk ke mudhof Mengapa? li alla yajtami'a mu'arrifani ala mu'arrafin wahidin. Ya, tujuannya apa? Supaya dua hal yang memakrifahkan atau dua pemakrifah Ya li alla yajtami'a mu'arrifani ala mu'arrafin wahidin. Supaya dua yang memakrifahkan, dua pemakrifah itu tidak bergabung pada mu'arrafin wahidin, pada satu isim ma'rifah. Ya, karena tadi kitabu Khalidin itu kitabu itu menjadi ma'rifah karena dia itu diidofahkan kepada kholidin, yang dia itu ma'rifah. Maka tidak bisa kemasukan al menjadi al-kitabu kholidin. Karena apa? Di sini berarti kitabu menjadi ma'rifah karena dua hal. Karena al dan karena kholidin. Dan itu tidak boleh. Wal mudhafu ila nakirotin fi nahwi. Adapun mudhaf kepada nakiroh Ya, Finahwi pada contoh aro asaro akdamin aro asaro akdamin Saya melihat ya jejak-jejak kaki. Takhassasa bil idhafati. Maka lafat asaro itu menjadi ya, menjadi khusus. Ini sudah dibahas sebelumnya, ya ada takhosus atau pengkhususan jika sebuah isim itu diidofahkan kepada isim nakiroh. Kemudian walau adkholat alaihi al lazima id atau adkholta, atau walau udkhilat alaihi al dan jika al itu dimasukkan kepada atharo, lazima idofatul ma'rifati ilan nakiroti. Maka konsekuensinya, kita mengidofahkan isim ma'rifah kepada isim nakiroh. Menjadi apa? Arol atharo akadamin. Arol atharo akadamin. Itu kan mudofnya ma'rifah, mudof ilaihinya nakiroh. Wahia mamnu'atun. Dan yang seperti itu, itu terlarang. Kita kembali ke atas. Wa kadza idza kanatil idhofatu ghairu mahdotin. Demikian juga kalau idhofahnya itu bukan idhofah mahdoh. Ya bukan idhofah maknawiyah. Berarti apa? Idhofah lafdhiyah. Jadi idhofah lafdhiyah maupun ma'nawiyah itu hukum asalnya itu al tidak boleh masuk kepada mudhof. Lakin lamma kanatil idhafatu ala niyatil infisali kama takot taqaddama akan tetapi jika idhafahnya itu diniatkan untuk untuk infisal untuk memisahkan. Ini kan sudah dibahas sebelumnya apa yang dimaksud dengan infisal. Kama takot taqaddama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Ughtu fi fil masailil atiyati maka dimaafkan atau diperbolehkan al itu masuk kepada mudhaf pada permasalahan-permasalahan berikut ini. Maka beliau menyebutkan apa saja tempat-tempat yang diperbolehkan al itu masuk ke mudhaf. Mawadhi'u dukhuli al 'alal mudhafi fil idafatil lafdhiyyati. Yaitu keadaan-keadaan atau tempat-tempat bolehnya al itu masuk kepada mudhaf pada idhafah yang lafziyah. Al-ula, maka permasalahan yang pertama, antu jada'al fil mudhafi wal mudofi ilaihi. Bahwa al itu terdapat pada mudof dan mudof ilaihinya. Jadi mudofnya ada al, mudof ilaihinya juga ada al. Nahwu contohnya Al-munsifun nasi mahbubun. Al-munsifun nasi mahbubun. Ya, orang yang adil atau bijaksana terhadap manusia itu dicintai. Maka di sini kita melihat al-munsifu sebagai mudhof itu kemasukan al dan an sebagai mudhof ilaih juga kemasukan al. Ya, maka ini boleh dan ini idhofahnya idhofah lafdhiyah Athaniyatu yang kedua, permasalahan yang kedua, an yakunal mudhofu ilaihi mudhofan lima fihi al. Jadi mudhof itu boleh kemasukan al ketika mudhof ilaihinya itu disandarkan kepada kata yang mengandung al. Ya, jadi mudhof ilaihi dari mudhof yang kemasukan al tadi itu juga menjadi mudhof bagi kata lain, di mana kata lain itu, itu kemasukan al. Nahwu contohnya, Al-muhibbu fi'lil khairi sa'idun. Al-muhibbu fi'lil khairi sa'idun. Orang yang mencintai perbuatan baik itu bahagia. Maka perhatikan al-muhibbu itu mudhof yang kemasukan al. Sedangkan mudhof ilaihinya fi'li itu tidak kemasukan al. Akan tetapi fi'li itu diidofahkan kepada al-khairi, di mana al-khairi itu kemasukan al. Nah itu yang dimaksud pada permasalahan yang kedua ini. al satu permasalahan yang ketiga, an yakunal mudofu musannan. Yaitu mudof boleh kemasukan al, ketika si mudof tersebut itu adalah isim yang musannan. Nahwu contohnya al hafidho durusihima mukafa'ani. al hima durusihima mukafa'ani. Dua orang yang menghafal atau menjaga ya, kedua pelajaran mereka berdua, itu diberikan penghargaan. Maka perhatikan, al hafidho itu dia kemasukan al. Ya, dan dia dan dia wasaf, ya isim fa'il. Nah, di sini dia boleh kemasukan al karena karena al-hafidho, ya al-hafidho itu adalah isim musanna. Asalnya adalah al-hafidhoni. Al-hafidhoni. Kemudian karena dia menjadi mudhof, nunnya dihapus. Ar-rabi'atu, kemudian yang keempat, an yakunal mudhofu jam'a mudzakkarin saliman. Ya an yakunal mudhofu jam'a mudzakkarin saliman. Ya, ini boleh dibaca ya jam'a mudzakkarin saliman atau jam'a mudzakkarin salimin. Dan kalau tidak keliru beliau itu ya dalam salah satu tempat itu berpendapat bahwa salimin itu Eh, naat bagi muzakkarin. Ya, tetapi ya kedua cara membaca itu bisa. Ya, jam'a muzakkarin saliman atau jam'a muzakkarin salimin. Ya, yang penting itu paham, itu menjadi naat bagi yang mana. Nah, maka ketika mudhofnya itu berupa jamak muzakkar salim. Ya, jamak muzakkar salim. Nah, ini yang tadi dimaksud dengan ittaba'a sabilahu. Ya, jamak yang mengikuti eh, jalannya musanna itu adalah jamak mudzakkar salim. Nahwu contohnya al-mutqinu a'malihim rabihuna. Al-mutqinu a'mal a'malihim rabihuna. Al-mutqinu a'malihim rabihuna. Orang yang baik atau sempurna amalan-amalannya, ya orang-orang yang baik atau sempurna amalannya itu adalah orang yang beruntung. Maka al-mutqinu ya, itu adalah mudhaf, mudhaf yang kemasukan al. Kenapa dia bisa kemasukan al? Karena al-mutqinu itu jamak mudzakkar salim. Asalnya adalah al-mutqinuna. Kemudian beliau melanjutkan wahada makna qawlihi dan ini adalah makna ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa waslu al bidal mudhafi mughtafar ila akhirih. Ai maksudnya ughtufira dukhulu al alal mudhafil ladzi idafatuhu lafdhiyatun. Yaitu diperbolehkan al itu masuk kepada mudhaf jika idofahnya itu idofah lafdiyah, Bisyarti dengan syarat antuzada fithani. Ya, dengan syarat al itu juga ditambahkan kepada kata yang kedua. Apa kata yang kedua? Wahuwal mudofu ilaihi, yaitu mudof ilaih. Autuzada billadhi udhifa ilaihi thani. Atau al itu boleh masuk kepada mudof jika al juga ditambahkan kepada suatu kata di mana mudhof ilaihinya itu disandarkan kepadanya. Ya, ini contoh yang kedua tadi, masalah yang kedua tadi. Ya bahwa si mudhof ilaih dari e, mudhof yang kemasukan al itu juga menjadi mudhof. Mudhof bagi mudhof ilaihi yang lain yang dia itu Eh, kemasukan al. Contohnya yang ini tadi, yang al-muhibbu fi'lil khairi. Ya, al-muhibbu fi'lil khairi. Kemudian summa mathala lil awali bil biqaulihi. Kemudian Ibnu Malik rahimahullah taala memberikan contoh ya untuk uh, kasus yang pertama atau untuk permasalahan yang pertama, yaitu yang apa mudofnya kemasukan al mudhof ilaihinya kemasukan al juga. Ya, dengan ucapan beliau kal ja'di Ya, seperti al ja'dus Ya, seperti rambut yang bergelombang atau rambut yang keriting. Maka al ja'du sya'ari itu baik mudhofnya yaitu al ja'du dan asy'ari mudhof ilaihinya itu sama-sama kemasukan al. Fa'al dakhilatun alal mudhofi wal mudhofi ilaihi maka al di sini itu kemasukan atau masuk kepada mudhof dan mudhof ilaihi. Wa mathala Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala memberikan contoh untuk permasalahan yang kedua. Ya, yang tadi an yakunal mudhofu ilaihi mudhofan lima fihi al. Yang mana biqaulihi dengan ucapan beliau Zaidun ad-daribu ra'sil jani. Zaid adalah seseorang yang memukul kepala dari penjahat tersebut. Maka ad-daribu itu adalah mudhof, kemasukan al. Dan roksi itu mudhof ilaihi dan dia tidak ada al di situ. Namun kenapa ad-daribu boleh kemasukan al? Karena roksi itu diidofahkan kepada al-jani. Ya. Fal mudhofu ilaihi, maka mudhof ilaihi, roksi kholin min al. Maka mudhaf ilaihi roksi itu kosong dari al, tidak ada al di situ. Lakinnahu mudhafun lima fihi al. Akan tetapi dia menjadi mudhaf bagi kata yang mengandung al. Wahuwa qawluhu al-jani. Yaitu ucapan beliau, ucapan uh, ucapan pada contoh tadi yaitu al-jani. Wajah ja'ida sya'aru dan yang dimaksud dengan ja'ida sya'aru tadi kan al-ja'dus sya'ar. Nah, apa yang dimaksud dengan ja'ida sya'aru? Iza kana fihi iltiwaun wa taqabbudun. Ya iza kana fihi iltiwaun wa taqabbudun. Jika di rambut itu ada ya bengkoan dan kerutan. Ya bergelombang lah rambutnya atau semacam keriting seperti itu. Thumma dzakara halatan yasihhu fiha wujudu al fil mudhafi. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala di bait yang ke-393 tadi menyebutkan keadaan yang memungkinkan mudhof itu kemasukan al wala yushtaratu wujuduha fil mudhofi ilaihi. Dan tidak disyaratkan al itu ada pada mudhof ilaihi. Ya, jadi mudhof bisa kemasukan al di mana mudhof ilaihinya itu tidak disyaratkan kemasukan al juga. Kapan itu? Wahia an yakunal mudhofu wasfan muthannan. Yaitu ketika mudhofnya itu berupa wasf yang muthanna. Au jam'an atau mudhofnya itu berupa isim yang jamak. Tetapi untuk jamak ini ada syaratnya idza taba'a sabilal muthanna. Jika jamak tersebut itu mengikuti jalannya muthanna. Apa yang dimaksud dengan jamak yang mengikuti jalannya muthanna? Wal muradu bihi jam'ul mudzakkaris salimi atau jam'ul mudzakkaris salimu. Yang dimaksud adalah jamak mudzakkar salim. Li'annahu yu'rabu biharfaini. Karena Jamak mudzakkar salim itu di'rab dengan dua huruf. Ya. Wa yaslamu fihi bina'ul wahidi. Dan bentuk wahidnya, bentuk mufradnya itu selamat dari perubahan. Ya, selamat dari perubahan. Nah, karena ini ya, ini definisi yang dipilih oleh uh, Syekh Hamdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, ya, maka saya ingat beliau itu memilih cara membaca yang jam'ul mudzakkaris salimi. Karena yang selamat dari perubahan itu adalah si tunggalnya, si mufradnya. Ya, tetapi mana saja cara membaca tidak masalah. Kemudian wa yuhtamu binunin zaidatin. Dan jamak mudzakkar salim itu sebagaimana musanna itu diakhiri dengan nun tambahan. Ya kan mudarrisani ada nun. Mutarrisuna ada nun juga. Tuhdhafu indal idofati. Yang nun tersebut dihapus ketika diidofahkan. Wahadha ikhtirazun min jam'it taksiri. Kenapa kok Ibnu Malik rahimahullahu taala itu harus menambahkan sabilahut taba ya jam'an sabilahut taba. Ya, jamak yang mengikuti jalannya mutsanna. Karena itu untuk mengecualikan ya atau mencegah dari jamak taksir. Artinya kalau mudofnya itu berupa wasaf tapi jamak taksir, itu tidak boleh kemasukan al. Kemudian beliau melanjutkan, istifadatul mudhafi minal mudofi ilaihi at-tadhkira wa ta'nitha. mudof itu menerima tazkir atau membawa makna tazkir ya muzakkar dan membawa makna muannas dari mudhof ilaih. Artinya mudhof itu bisa menerima muzakkar dan muannas dari mudhof ilaih. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau dalam bait yang ke-394 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa rubbama aksabathanin awwala ta'nithanan kana li hadfin muhala dan terkadang fanin ya fanin di sini berarti menjadi fa'il bagi aksaba ya berarti yang kedua itu bisa memberikan kepada yang pertama yang bisa memberikan kepada pertama apa yang diberikan taknithan status mu'annath. Berarti mudhof ilaih itu bisa memberikan status mu'annath kepada mudhof. Ankana lihadfin muhala. Kapan itu? Ya jika e, kana, ya kana ini kembalinya kepada awala. Jika mudhof itu memungkinkan untuk dihapus. Nanti kita akan melihat susunan di mana ya idhofah itu si mudhofnya itu memungkinkan dihapus. Ya, kemudian maknanya tidak banyak berubah. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bait ini, beliau mengatakan Al-hukmul khamisu min ahkamil idhofati. Hukum yang kelima dari hukum-hukum idhofah. Jawazu istifadatil mudhofi al-mudzakkara al-mudhofi ilaihil muannatsi at-ta'ni maaf jawazu istifadatil mudofil mudakari, minal hilmu ilaihil nafi, at nisa. ya jawazu istifadatil mudofil mudakari, al mudakari itu na'at bagi al mudofi. kemudian minal mudhafi ilaihil nafi, al mu nafi itu eh, na'at bagi al mudofi dari mudofi ilaihi at nisa yaitu bolehnya mudhof yang mudhof itu berupa isim muzakkar. Tetapi dia itu menerima muannas ya men menjadi muannas karena mudhof ilaihinya muannas. Artinya mudhof itu awalnya muzakkar, kemudian dia menjadi muannas karena mudhof ilaihinya muannas. Wadzalika ini dan itu dengan dua syarat. Al-awwalu syarat yang pertama an yakunal mudhafu juz'an minal mudhafi ilaihi yaitu ketika mudhafnya itu merupakan sebagian dari mudhaf ilaih au kullan lahu atau mudhafnya itu menunjukkan keseluruhan dari mudhaf ilaihi au wasfan fil ma'na lahu atau berupa wasf yang memiliki makna ya seperti juz'an atau kullan. Nanti akan kita lihat di contoh. Athani, syarat yang kedua, an yakunal mudhofu salihan lil hadfi. Yaitu mudhofnya, itu memungkinkan untuk dihapus. Wa iqamatal mudhofi, atau salihan ya au yakunal mudhafu lil hadfi wa iqamatil mudhafi ilaihi muqamahu yaitu memungkinkan bagi mudhaf untuk dihapus dan juga memungkinkan si mudhaf ilaihi itu menempati tempatnya mudhaf ya, jadi mudhafnya dihapus mudhaf ilaihinya itu menempati kedudukannya si mudhaf duna an yataghayyarul makna ya tanpa mengubah makna. Ini juga nanti kita lihat di contoh. Fa idza tahaqqaqa syaratani ya maka jika kedua syarat tersebut itu tergabung ya terwujud dalam sebuah jumlah kanaktisabul mudhofi at-ta'nitsa qiyasiyan maka si mudhof itu menerima status mu'annaf dari mudhof ilaihi, itu kiasi. Artinya dapat dikiaskan pada berbagai macam ucapan dalam bahasa Arab. Tasihhu muhakatuhu. Maka boleh dihikayatkan nah, cara seperti itu. Artinya mudhof itu menerima status dari status mu'annaf dari mudhof ilaihi selama memenuhi dua syarat tadi. Wa ingkana akolla minat tazkiri. Walaupun pada praktiknya di ucapan bahasa Arab itu lebih sedikit dibandingkan si mudhaf itu statusnya menjadi mudhakar. Karena apa? Asal isimnya dia itu mudhakar, dia itu kan, dia itu kan menerima mu'annathnya itu dari mudhaf ilaihi. Tetapi boleh dia menjadi mu'annath boleh kalau mudhaf ilaihinya mu'annath. Walaupun biasanya dia tetap dalam bentuk muzakkarnya. Ya, wa kana aqalla minat Walaupun cara membaca si mudhof yang menjadi muannas karena mudhof ilaih itu lebih sedikit daripada dia tetap dibaca muzakkar. Famithalu ma huwa juz'un minal mudhofi ilaihi. Ya, maka contoh untuk yang syarat pertama tadi. Syarat pertama kan kalau tidak juz'un, kulun Ya wasfun yang memiliki makna itu. Nah maka contoh jika mudhof itu sebagian dari mudhof ilaihi, itu apa? Yaitu kuti'at asabi'uhu. Eh, maaf, kuti'at ba'du asabi'ihi. Kuti'at ba'du asabi'ihi. Sebagian dari jari-jarinya itu dipotong. Ya, sebagian dari jari-jarinya dipotong. Maka ba'du itu mengandung makna sebagian. Fasoha ta'nithul fi'li. Maka diperbolehkan untuk memuannaskan fi'il. Kan asalnya kuti'a ba'du asobi'ihi. Karena ba'du itu isim yang muzakkar. Tetapi di sini karena ba'du diidofahkan kepada asobi'i, yang itu adalah mu'annath, ya maka dia boleh dimuannatskan fi'ilnya menjadi kutiat ba'du asabi'ihi. Mengapa diperbolehkan muro'atan litaknifi naibil fa'ili ba'du? Ya. Fi'il kutiat itu boleh dimuannatskan karena menganggap naibul fa'ilnya yaitu ba'du itu menganggapnya sebagai mu'annath. Kenapa dianggap sebagai mu'annaf? Li'idofatihi li ila asobi'i. Karena ba'du itu diidofahkan kepada lafat asobi'i. Wahuwa mu'annathun. Dan lafat asobi'i itu mu'annath. Wayasihul listirna'u bil mudofi ilaihi. Dan di sini boleh mencukupkan dengan mudof ilaihi. Artinya mudofnya boleh dihapus. Kan syarat kedua tadi memungkinkan untuk dihapus. Nah, di sini memungkinkan untuk dihapus. Ya, memungkinkan kemudian mencukupkan dengan mudhof ilaihi. Fayuqalu maka dikatakan quti'at asabi'uhu. Ya, ba'dunya dihapus menjadi quti'at asabi'uhu. Jari-jarinya itu dipotong. Ya, maknanya tidak banyak berubah. Kemudian wa mithalul mudhofi Wa mithalul mudhafil ladzi huwa kullun dil mudhafi ilaihi. Dan contoh mudhaf yang dia itu keseluruhan dari mudhaf ilaihi. Qauluhu ta'ala yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-30. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yauma tajidu kullu nafsim ma'amilat min khairim muhdara. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairim muhdara." Ya, pada hari ketika tiap-tiap diri itu mendapati ya segala kebaikan dihadapkan, ya, dihadapkan di hadapannya. Maka di sini apa? Kullu nafsin Ya, yauma tajidu kullu nafsin. Itu yang menjadi syahidnya. Faqad unnisal fi'lu tajidu. Ya, maka sungguh fi'il tajidu itu dimuannathkan. Ya, dimuannathkan. Ya, karena asalnya yajidu. Kemudian di sini muannas menjadi tajidu. Litaknithi fa'ilihi al-mudhafi kullu. Karena apa? Karena fa'ilnya yaitu lafat mudhof, yaitu kullu, itu dianggap mu'annaf. Jadi di sini kullu itu dianggap mu'annaf. Mengapa? Alladhi iktasabat ta'nitha minal mudhofi ilaihi. Karena dia mendapatkan mu'annafnya itu dari mudhof ilaih. Ya mudhof ilaihnya yaitu nafsin. Nafsin itu adalah mu'annaf. Wa mithalul mudhafil ladhi huwa wasfun fil ma'na lil mudhafi ilaihi qaulus syairi. Dan contoh dari mudhaf yang dia itu berupa wasf dari sisi makna. Ya. Dia berupa wasf dari sisi makna bagi mudhaf ilaihi. Itu adalah ucapan seorang penyair. Ya, karena tadi kan au wasfan fil ma'na lahu. Jadi ini mudhafnya berupa wasf secara makna bagi mudhof ilaihi. Ya, oh ini berarti tadi wasfan bukan wasaf yang mengandung makna juz'i atau kuli ya, tetapi wasaf yang secara makna bagi mudhof ilaihi. Ya, saya keliru tadi. Ya, maka contohnya adalah ucapan seorang penyair tulul layali asra'at fi naqdi Tawaina tuli wa tawaina arodi. Tulul layali asra'at fi naqdi tawaina tuli wa tawaina arodi. Ya, panjangnya malam itu menjadi cepat, menjadi ya, cepat di masa kehancuranku. Ya, saat saya merasa hancur, maka malam itu terasa cepat. Tawaina tuli wa tawaina arodi ya maka ya terlipat atau berakhir rasa panjangku tersebut dan berakhir juga penjelasanku. Kita lihat catatan kaki, yang robuhu yang rob dari syair tadi tulu mubtadaun ya tulu adalah mubtada. al alayali ilaihi. alayali adalah mudaf ilaihi. Majarurun bikasratin muqattaratin lithikoli yang al-layali itu majerur dengan kasroh yang ditakdirkan karena berat untuk disebutkan. Kan sulit untuk mengatakan al-layaliyi, ya al-layaliyi. Karena berat, maka ditakdirkan saja. Ya al-layali seperti itu. Asra'at al-jumlatu khobarul mubtada'i. Dan asra'at adalah jumlah yang menjadi khobar mubetadai. Fi naqdi fi harfu jarrin. Ya, fi adalah huruf jar. Naqdi ismun majarurun bi kasratin muqaddaratin. Naqdi adalah isim yang majarur dengan kasroh yang ditakdirkan. Mana amin zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabati. Yaitu yang melarang munculnya, yang melarang munculnya eh, yang di sini berarti oh, ini ada dua kemungkinan ya berarti eh, nakodi itu bisa jadi majerurnya dengan kasroh yang ditakdirkan yang menghalangi kemunculan kasrohnya itu bahwa nakodi itu sudah sibuk dengan harokat yang sesuai dengan ya mutakalim ya, karena huruf di belakang ya mutakalim itu selalu majerur Au majarurun roti kasroti roti, tetapi bisa juga di Eropa nakodhi itu majarurnya dengan kasroh yang tampak. Karena kan memang ada kasrohnya di nakodhi. Waya ul mutakallimi mudhafun ilaihi dan ya mutakallim yang ada pada nakodhi itu mudhaf ilaihi. Tawaina fi'lun wa fa'ilun. Ya tawaina adalah fi'il dan fa'il. Tuli maf'ulun bihi. Tuli itu adalah maf'ul bihi. Wal ya'u mudhafun ilaihi. Ya yang ada pada tuli itu mudhaf ilaihi. Wa tawaina ardi mithluhu. Dan wa tawaina ardi itu i'rabnya sama dengan yang sebelumnya. Maka bagaimana penjelasannya? Faqad a'adat dhamiru mu'annatsan fi qawlihi asra'at. Maka di sini penyair itu mengganti domirnya, itu menjadi mu'annats ya yang tadinya asro'a menjadi asro'at ya diberi tak taknis di situ ya ai maksudnya hia, takdirnya adalah hia. ala mudzakkarin ya, padahal eh, fa'ilnya itu adalah mudzakkar wa huwa qauluhu tulu yaitu ucapan penyair penyair yaitu tulu tulu itu mudzakkar annahu iktasabat ta'nitha minal mudhofi ilaihi karena tulu itu mendapatkan mu'annath dari mudhaf ilaihinya, yaitu al-layali. Ya, al-layali. Itu yang dimaksud bahwa mudhafnya berupa wasf. Fa in takhallafa wahidun minasyartaini, ya jika satu syarat saja itu tidak terpenuhi dalam sebuah jumlah. Ya, satu syarat dari dua syarat tadi itu tidak terpenuhi dalam satu jumlah, ya satu ucapan. Lam yajuzit ta'nithu. Maka tidak boleh itu dianggap sebagai mu'annaf. Kalau tidak memenuhi salah satu saja dari syarat tadi. Famithalu takhollu fil awali, maka contoh dari tidak terpenuhinya syarat yang pertama. Syarat yang pertama tadi apa? Mudofnya berupa sebagian dari mudof ilaih, atau keseluruhan dari mudhof ilaih atau berupa wasaf bagi mudhof ilaih. Itu apa? A'jabani yaumul jumu'ati. Ya, a'jabani yaumul jumu'ati. Hari Jumat itu mengagumkanku. Maka di sini itu kita melihat yaumu itu bukan bagian dari al-jumu'ati. Bukan juga keseluruhan dari al-jumu'ati dan bukan juga wasaf. Fala yasihu, maka tidak boleh dikatakan ni yaumul jumu'ati. Tidak boleh. Ya, ni diberi tak taknif di situ, tidak boleh. Ya, ni yaumul jumu'ati. Tidak boleh. Tidak boleh yaumu itu dianggap muannas Walaupun diidofahkan kepada muannas Mengapa? Li'annal mudhofa laisa kullan wala ba'don. Ya, karena mudofnya itu bukan menunjukkan keseluruhan, tidak juga menunjukkan sebagian. Ma'annahu solihun lil hadfi. Ya, padahal lafat yaumu itu memungkinkan untuk dihapus. Fayuqalu maka dikatakan jabat nil jumu'atu. Ya boleh kan, yaum itu boleh dihapus. jabat nil jumu'atu. Ya, ya Jumat itu mengagumkanku. Maka di sini syarat kedua terpenuhi, namun syarat pertama tidak dipenuhi. Maka tidak boleh a'jabatni yaumul jumu'ati. Tidak boleh dikatakan demikian. Wa mithalu takhallufi dan contoh tidak terpenuhinya syarat yang kedua. Syarat kedua tadi itu adalah ketika mudhofnya memungkinkan dihapus dan mudhof ilaihinya menempati kedudukan si mudhof. Ya, contohnya apa? Khoroja mu hindin atau hinda ya. Boleh semuanya. Khoroja gula hinda. Uh, atau hindin ya juga boleh. Telah keluar anak dari Hindun, ya anak dari Hindun. Maka apa tidak boleh dikatakan fala yasihhu khorojat mu hindin. Ya atau hinda, tidak boleh Khorojat mu hindin. Ya, tidak boleh dimuannafkan si khorojat, Ya, id la yukolu, ya sedangkan tidak dikatakan khorojat hindun. Ya, hindun telah keluar, kan bukan itu maksudnya. Wa yufhamu minhu khurujul gulami karena dari kharaja gulamu hindin itu yang dipahami yang keluar itu bukan hindunnya, tetapi yang keluar adalah anaknya. Ya, yang keluar adalah anaknya. Sehingga ada contoh yang kedua ini, itu tidak memenuhi syarat yang kedua. Karena gulamu itu tidak memungkinkan dihapus. Tidak memungkinkan dihapus. Karena kalau dihapus, maknanya sangat berbeda. Yang keluar itu anaknya Hindun, bukan Hindun. Wa ammal aksu, adapun sebaliknya, ya apa yang dimaksud sebaliknya? Wahiyastifadatul mudhofil mu'annafi minal mudhafi ilaihi tadhkiri fahiya maaf minal mudhafi ilaihi at-tadhkira ya istifadatul mudofil muannatsi minal mudhafi ilaihi at-tadhkira ya yaitu si mudhaf yang asalnya muannats dia itu menerima mudzakkar dari mudhaf ilaihi yang mudzakkar itu berarti kebalikannya fahiya jaizatun maka yang seperti itu juga boleh bisyartainil madhkuraini dengan dua syarat yang juga disebutkan tadi. Walakinnaha qalilatun fin nususi al-ma'thurati. Akan tetapi yang seperti itu ya jadi mudhaf yang asalnya muannats itu menerima mudzakkar dari mudhaf ilaihi. Itu boleh tetapi jarang ditemukan pada teks-teks ya dan juga ya peribahasa dan juga ya pepatah yang ada dalam bahasa Arab. Itu sangat sedikit ditemui. Qillatan la tubihul qiyasa 'alaiha. Yang saking sedikitnya ditemui dalam ucapan atau teks orang Arab, itu tidak boleh dikiaskan kepadanya. Karena apa? Saking sedikitnya tadi. Berarti ini adalah as-sama'i, ya, sesuatu yang sama'i, bukan qiyasi Wa min amthilati dzalika qaulus syairi dan di antara contohnya adalah ucapan seorang penyair. Inaratul aqli maksufun bitu'i hawan wa aqlu asil hawa yazdadu tanwira. Ya, cahaya akal itu dapat tertutup jika kita mengikuti hawa nafsu dan akal seseorang yang menentang hawa nafsu, ya akal seseorang yang menentang hawa nafsu itu bertambah cahayanya. Kita lihat catatan kaki melihat penjelasan dari bait ini. Maknahu makna dari bait tersebut anna mutawa'atan nafsi wal jaryu wal jarya wara asyahawati ya bahwa mengikuti hawa nafsu dan berjalan di belakang syahwat, yughti nurul akli. Itu dapat menutupi cahaya akal. Wawadho atal basiroti. Dan juga dapat menutupi eh, kebersihan dari ilmu, ya pengetahuan. Kemudian wa'isyanul hawa dan menentang hawa nafsu wa mukhalafatun nafsi dan juga menyelisihi ya, hawa nafsu yuzidul aqla nuron. Itu dapat menambahkan cahaya pada akal. Qala al-Ainiyu, al-Aini rahimahullahu taala beliau mengatakan wa fihi ma'nan ra'iqun. Ya pada bait ini terkandung makna yang jelas. Wa mau'izatun hasanatun dan juga nasihat yang baik. I'rabuhu, i'rab dari syair tadi Inarotu mubtadaun. Inarotu adalah mubtada. Al-aqli mudhafun ilaihi. Al-aqli adalah mudhaf ilaihi. Maksufun khobarul mubtada'i. Dan maksufun adalah khobar mubtada. Wafihi domirun mustatirun naibu fa'ilin. Dan di dalamnya terkandung domir mustatir yang menjadi, ya kedudukannya adalah naibul fa'il dari maksufun. Bi tau'i ya dengan bi tau'i muta'allikun bi maksufun. Ya bi tau'i itu ter, terhubung terkait dengan lafat maksufun. Hawan mudhafun ilaihi. Ya hawan mudhafun ilaihi majarurotun bi mukot tarotin. Yang majarurnya dengan kasroh yang ditakdirkan alal alifi di atas alif. Hmm. Bikas rotin muqaddaratin alal alifil mahdhufati litakhallusi minil isa isakinaini. Ya. Hawan itu mudhof ilaih yang majrur dengan kasroh yang ditakdirkan di atas alif yang dihapus untuk menghilangkan pertemuan dari dua sukun. Ya, menghilangkan pertemuan dari dua sukun. Kemudian mana amin zuhuriha at-ta'adzuru. Dan yang menghalangi tampaknya kasroh itu adalah ya uzur atau mustahil. Tidak mungkin alif yang dihapus itu dapat memiliki harokat. Wa aqlu mubtada'un dan lafat aqlu adalah mubtada' asil hawa mudhafun ilaihi dan asil hawa adalah mudhaf ilaihi. Wa asi mudhafun dan lafat asi adalah mudhaf Wal hawa mudhafun ilaihi. Dan hawa adalah mudhaf ilaihi. Oke. Okay. Kemudian yazdadu al-jumlatu khobarul mubtada'i dan yazdadu adalah jumlah yang menjadi khobar mubtada'. Tanwiron mansubun ala tamyizi. Tanwiron itu mansubnya sebagai tamyiz. Qalahul ainiyu akan tetapi al-aini mengi'rabnya sebagai itu tadi mansub sebagai tamyiz itu adalah i'rab dari al-aini. Wa qala Muhammadun Abdul Hamidi dan berkata Muhammad Abdul Hamid, beliau mengi'rabnya sebagai innahu maf'ulun bihi li yazdad. Tanwiron adalah maf'ul bih bagi yazdad Ya, kita kembali ke atas. Faqad a'adat dhamiru mudhakkaron fi qawlihi maksufun. Maka di sini penyair itu mengubah domir yang terkandung pada maksufun itu menjadi mudhakar. Ya, maksufun itu kan mudhakar. Kalau mu'annas mak maksufatun. Ya. Padahal apa? Ala ina rotin? Padahal yang menjadi takdir atau kembalinya si naibul fa'ilnya maksufun itu kembalinya kepada inarotu wa huwa mu'annatsun dan lafat inaratu itu muannath. Mengapa li'annahu iktasabat tadzkira minal mudhofi ilaihi? Karena lafat inaratu itu memperoleh muzakkar dari mudhof ilaihi. Wal qiyasu inaratul aqli maksufatun bitau'i hawan. Ya. Maka takdirnya atau kiasnya sebetulnya inaratul aqli ya inaratu itu muannats maksufatun ya asalnya. Maksufatun itu mu'annath. Bitaw'i hawan. Ya, dengan mengikuti hawa nafsu. Li'annahu khobarun anhu. Karena maksufatun adalah khobar bagi inarotu. Wa ilal mas'alatil ula asyara biqaulihi. Maka untuk permasalahan yang pertama, Ibnu Malik rahimahullahu taala mengisyaratkan dengan ucapan beliau warubbama aksaba thanin awwala ila akhirih. Ai maksudnya inna thaniya wa mudofu ilaihi ya bahwa mudof bahwa kata yang kedua dari idofa yaitu mudof ilaihi qad yufidul awwala. Ya terkadang itu memberikan faidah kepada kata yang pertama. Apa kata yang pertama? Wahuwal mudhofu. Ya, yaitu mudhof memberi faedah apa? At-ta'nitha. Ya, jadi terkadang mudhof ilaih itu dapat memberikan makna taknif kepada mudhof. Ingkanal awalu solihan lil hadfi. Jika yang pertama yaitu mudhof itu memungkinkan untuk dihapus. Kemudian walistighna'i anhu bisani kama taqaddama dan juga memungkinkan untuk mencukupi dengan yang kedua saja, ya, dengan mudhof ilaihi saja. Artinya mudhof ilaihi memungkinkan menggantikan untuk menggantikan tempat dari mudhof. Ya, ketika mudhofnya dihapus. Ya, sebagaimana telah dijelaskan pada syarat dari uh, si mudhof menerima mudhakar atau muannas dari mudhof ilaihi walam yadhkuri syartol akhiro. Dan di sini Ibnu Malik rahimahullah taala tidak menyebutkan syarat yang terakhir yaitu syarat ketika mudhof ilaihi tersebut itu memungkinkan menggantikan kedudukan dari e, mudhof ilaihi. Wa qawluhu wa rubbama dan ucapan Ibnu Malik rahimahullah taala wa rubbama yufidu anna dhalika qalilun yang memberikan makna pemahaman bahwa itu adalah perkara yang jarang ditemui. Wa muraduhu at-taqlilu an dan yang dimaksud adalah taklil ya, penyedikitan yang nisbi. Ya, nisbi. Kenapa nisbi? Ai qalilun bin nisbati lil kathratil lati la yaktasibu fihal mudhofu at-ta'nitha minal mudhofi ilaihi. Jadi sedikitnya itu disandarkan kepada banyak yang mudhof yang mu'annath itu menerima atau mudhof itu menerima kemu'annathan dari mudhof ilaihi. Ya, jadi maksudnya binis bati lil kathrati lati la yaktasibu fi hal mudhofu at-ta'nitha minal mudhofi ilaihi. Ya. Maksudnya sedikit, itu karena yang banyak ditemui, si mudhof yang mudhakar itu tidak menerima nathan dari mudhof ilaihi. Jadi kalau mudhofnya mudhakar, biasanya tetap dalam bentuk mudhakar. Tetapi ya ditemui sedikit, ya sedikit yang nisbi tadi, karena disandarkan kepada banyaknya si mudhof tersebut tetap mudhakar. Ya biasanya tetap mudhakar. Nah di sini Eh, tetapi bisa juga ya jarang ditemui bahwa mudhof itu menerima muannas dari mudhof ilaihi. Wa ta'nitsu dan taknis di sini dikhususkan dengan penyebutan yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala kan warubbama aksaba awwala ta'nitsan. Ya, beliau mengkhususkan menyebutkan ta'nitsan saja. Li'annahu al-aghlabu karena biasanya yang menerima, yang diterima oleh mudhof itu adalah mu'annas. Ya, jarang ditemui jarang ditemui mudhof menerima kemudzakkaran. Ya, tadi ada, tetapi tidak dapat dikiaskan. Wa qauluhu muhala dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala muhala bi fathil ha'i dengan memfathahkan huruf ha bimakna mu'ahalin. Maksudnya adalah mu'ahal. Apa maksud dari mu'ahal? Ai solihun. Ya, solihun. Memungkinkan, layak, seperti itu. Kemudian wal fi'lu dan fi'il dari muhala adalah auhala. Ya, auhala. Takulu engkau mengatakan auhal turrajula lil amali. Auhal turrajula lil amali. Maksudnya apa? Ai ja'altuhu solihan lahu wa ahlan li muzawalatihi. Maksudnya ahal turrojula lil amali, saya membuat laki-laki tersebut layak untuk bekerja dan juga ahli dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.